بسم alhamdulillah, الحمد Sudah kita selesaikan penjelasan tentang penasob yang dia menasobkan satu fi'il. Sekarang kita masuk kepada macam yang kedua yang dia menasobkan dua fi'il. Wathani wa huwa ma yajzimu fi'laini ahada asyara. Yang kedua dari eh, penjazam ya yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ada sebelas yaitu in betul itu ya, ya. apa sudah atau belum sebelum masuk sini belum oh belum oh tolak ya apa ya, ya, masih kita ya berarti masih pada pembahasan tentang yang menjazmkan satu fi'il ditambahkan lagi penjelasan tambahan Wattalabu idza saqatat alfa'u min al-mudari' ba'dahu wa qusida bihi al-jaza' nahu ta'alu atlu <clears throat> wa qawluhu kayfa nabki min dhikru habibin wa manzili bi siqdi li wa bayna dakhuli fa hawmali <clears throat> dan talab dan tolab macamnya banyak ya sudah kita lewatkan ada di sana nahi juga ada doa istifham tamanni taraji arab tahdid nah itu macam-macam tolab ada sembilan ya tolab apabila gugur darinya fa hilang darinya fa dibuang darinya fa dari muboreknya sudah kita lewatkan ya pada pembahasan tentang nasib ya di antara penasob yang dia menasobkan dengan bantuan al-mubmarah wujuban adalah apa? Fa sababiyah kan? Ya. Fa sababiyah dan wa ma'iyah dengan syarat di antaranya keduanya didahului oleh talab ya kan? Fa sababiyah dan wa ma'iyah ketika didahului oleh apa? Talab. Ya. ya kemudian di antara tempat yang fi'il mudhari itu dijazmkan adalah ketika ada tolab ataupun fi'il mubarak yang dia mansub dengan fa sababiyah kemudian fa'nya digugurkan maka dia menjadi majzum ya di sini beliau memasukkan at-talab sebagai penjazm berikutnya yang terakhir ya wa talab dan juga at-talab artinya talab menjazmkan fi'il mubarak dengan syarat idasa kotot alfa minal mubore ketika gugur dari uh, eh, fi'il fa. Ketika fa gugur dibuang dari film mubore Kalau ada fa-nya ya mansub ya. Dengan an mudmara wujuban. Tapi kalau dibuang fa-nya maka dia majzum dengan tolab. <clears throat> dan tolab apabila gugur fa dari film mubore setelahnya dan dimaukan dengannya al jaza balasan contoh ta'ala atlu ta'ala atlu kemarilah atlu saya akan saya bacakan kepada kalian ya ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan yang menjazumkan apakah tolabnya ataupun yang lainnya seperti dalam contoh ta'ala atlu atau kalau menurut musannif atlu itu mansub karena <coughs> tolab ta'alau ya Dan ini pendapat dipilih oleh Sibawai, juga Al-Khalil dan Al-Farisi al sirafi Ya, alasannya karena pada tolap tersebut mengandungi mana huruf syarat, mengandungi huruf syarat. Pada contoh yang telah lewat, ta'alu atlu itu takdirannya katanya in ta'tuni adlu alaikum in ta'tuni adlu alaikum ta'alau adlu, kemarilah akan saya bacakan kata si bawai Khalil Al-Farisi as syarafi di situ atlu dijasumkan oleh tolat kenapa kok tolat bisa menjasumkan karena pada tolat tersebut mengandungi huruf syarat sehingga takdir ucapan ta'ala atlu adalah inta'tuni atlu alaikum. Kemarilah. Inta'tuni atlu alaikum. Kalau kalian datang kepadaku, atlu alaikum. Akan saya bacakan kepada kalian. <clears throat> Adapun pendapat jumhur mereka berpendapat bahwasanya yang menjazumkan fil boreh setelah tolab itu bukan tolak itu sendiri. Tapi ada tuh syarat yang muqaddar. Ada tuh syarat yang dia ditakdirkan bersama fi'il syaratnya. Ya, jadi kata jumhur yang menjazumkan adalah ada tuh syarat dan juga fi'ilnya, fi'il syaratnya yang ditakdirkan karena sudah ditunjukkan oleh tolabnya takdirnya ucapan tadi Taala atlu Taala fa'in ya ta'tuni atlu alaikum ya, jadi takdirnya jumhur Taala fa'in ta'tuni atlu alaikum kemarilah jika kalian datang kepada kepadaku atlu alaikum sehingga atlu itu dia madzum karena sebagai jawab syarat dari in yang muqaddarah bersama fil syaratnya ta'tuni <clears throat> Dan ini yang disahihkan oleh al faqih dan juga Ibnu Naqa pendapatnya jumhur. Sudah faham ini? wa atlu. Ya, kalau musonif berpendapat yang menjazmkan atlu adalah apa? Tolab itu sendiri. Alasannya karena tolab itu mengandungi makna huruf syarat. Ya. Takdirannya in ta'tuni atlu alaikum. Adapun pendapat kedua, pendapat jumhur mengatakan bahwasanya adlu itu dijazmkan oleh fiil uh, isim eh, syarat yang ditakdirkan bersama fiilnya. Itu in ta'tuni adlu alaikum. Dijazmkan oleh in dan kita tahu in itu menjazmkan ataupun di antara satu syarat yang menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Contoh berikutnya Nabki, min zikru habibin wa manzili bi siqtil liwa baina dakhuli fa Ucapannya Imrul Qais. Kifa nabki. Berhentilah kalian, berdirilah kalian. Nabki, mari kita menangis min zikru habibin wa manzili. Karena mengingat habibin kekasih wa manzili dan sebuah rumah Fisik tiliwa baina dahuli fahaumali. Di tempat-tempat yang berkerikil yang ada di antara dahul dan haumal. Dahul dan haumal nama satu tempat. Di sini syairnya nabki. Ya, kifa itu fil amr dari waqafa yaqifu. kif untuk dua orang, kifa Itu tolabnya. Ya. Kemudian di sini fil mudhari yang majzumnya nabki, baka ya beki dijazumkan maka dibuang apa huruf illahnya nabki kifa nabki ini contoh dari fi'il mubare yang dijazumkan oleh tolab karena di sini digugurkan darinya fa hmm. dan dikendaki dengannya jaza balasannya kifa nabki berhentilah kalau engkau berhenti nabki maka kita akan menangis atau berdirilah. Misalnya kita akan menangis. Kalau ada fa gimana? Mansub ya kan? Kalau ada fa-nya mansub kan? Karena fa apa? Sababiyah. Didahului oleh tolab itu termasuk yang menjazumkan fi'il mudhara dengan bantuan an mudmarah wujuban kan. Tapi kalau fa dibuang jadi majzum. Iya, kalau jadi fa dibuang jadi majzum. Nah, selesai ya. <clears throat> ya. Itu contoh yang dicontoh oleh beliau adalah contoh dari macam satu macam tolab yaitu apa? Amr kan ta'ala qifa. Dan di sana tolab itu ada yang lain selain amr. Seperti nahi. Contohnya nahi la tadnu minal asadi taslam gitu kan la tadnu minal asadi taslam jangan kau mendekat kepada singa taslam niscaya kau akan selamat taslam di sini dijazmkan ya oleh tolab tapi yang berupa apa nahi la tadnu minal asadi taslam apa kalau takdirannya musonif ataupun yang sependapat dengan beliau takdirnya apa in tadnu minal asadi taslam la tadnu minal asadi taslam ya apa takdirnya? Hah? Kalau tadi kan contoh tadi takdirannya in ta'tuni atlu alaikum ya. la tadnu min asad apa in lam tadnu al asad taslam ya. kalau kamu tidak mendekat kepada asad kamu akan selamat <clears throat> Contoh tolab yang berikutnya adalah doa seperti Robbi firli adhul al jannah. Robbi firli adhul al jannah. Adhul dijazumkan oleh tolab yang berupa doa Robbi firli. Intaghfirli adhul al jannah gitu kan. Kemudian juga istifham. Contoh hal tukrimuni ukrimka. Hal tukrimuni ukrimka. Karena istifham pun termasuk tolap. Hal tukrimni ukrimka. Juga tamanni. Laita limalan unfiqhu. Nah, kalau ada fa'nya mansub ya. Pembahasannya nawasib. Itu fa'. Kemudian juga taroji Contohnya la'alla zaidan يقدم البلد أكرمه إيه لعل زيدا يقدم البلد أكرمه juga عرض على تنزل عندنا على تنزل على تنزل عندنا تصب خيرا atau tusib khaira ala tanzilu indana tusib tusib man, man apa majzum tusib khaira tahdid ya, dorongan laula ta'tina tuhadisna dan seterusnya <clears throat> jadi tolak bukan hanya apa amr juga masuk di dalamnya nahi doa ya seperti pada pembahasan yang menasobkan dengan fa sababiyah ya persis kalau itu bersama fa sababiyah kalau ini dengan dibuang fa-nya ya kalau pada pembahasan jazm dengan dibuang fa-nya kalau pada pembahasan awsif dengan menetapkan fa'nya dengan syarat tadi sama didahului sebelumnya oleh tolab kemudian wasan yang kedua dari macam menjazm wahwa majzimu fi'la ini yang kedua yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ahada asyara ada sebelas dan yang dijazmkan dari dua fi'il ini bisa jadi keduanya adalah fi'il mudhari' ya yeah. Wasani yang kedua apa yang menjazmkan dua fiil sekaligus itu ada sebelas. Bisa jadi dua fiil yang dijazmkan ini adalah semuanya fiil mubarak. seperti dalam ayat in ta'udu na'ud. In ta'udu na'ud. Ataupun keduanya yang dijazmkan oleh adat syarat ini keduanya fiil maldi semua. Contohnya in udtum udna. Ya, itu maldi semua. In udtum udna. Kalau tadi lafadznya mudhari semua ya. In ta'uduna ud. ataupun madhi semua. Ya kalau semuanya fil mudhari maka i'rabnya jelas. Ya. Zahir i'rabnya zahir, tanda jazmnya jelas. Atau madhi semua, contohnya in udtum udna. Berarti jazamnya apa? pada mahalnya saja, pada mahalnya jazm. Ataupun yang dijazmkan itu dia film uh, ah, maudhi tapi hanya pada maknanya. Contohnya man lam yajtahid lam yanal al ilma. Man lam yajtahid lam yanal al ilma. Di sini yajtahid dimasuki lam, juga yanal dimasuki lam. Maka dia meskipun film mubarak. tapi karena dimasuki lam maka dia maknanya apa? Maudhi. karena kita tahu lam membalik makna mudhari menjadi apa? Makna madhi. Man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Siapa yang dia tidak mau sungguh-sungguh, ini saya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ah, kalau ini dimasuki lam, ini yang menjazmkan yajtahidnya apa? Ada tuh syarat atau lamnya? lafadznya itu dijazmkan oleh oleh lam. Tapi mahalnya, pada mahalnya itu dijazm oleh man. Secara mahal ya majzum oleh man, secara lafadz majzum oleh lam. Ya, man lam yajtahid lam yanal al-ilm. Kita tahu kan man termasuk isim syarat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Tapi setelahnya lam, man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Apa yang menjazmkan yajtahid? Yang menjazmkan yajtahid secara lafaz adalah lam. Tapi secara mahal dijazamkan oleh man. <clears throat> Mahalnya jazm. Atau terkadang isim syaratnya atau fi'il syaratnya fi'il madhi kemudian jawab syaratnya mudhari. Ya, kalau tadi yang pertama fi'il syarat dan jawab syaratnya mudhari semua. Yang kedua, fil syarat jawab syaratnya madhi semua. Yang ketiga, hmm. secara makna, ya secara makna fil syarat dan jawab syaratnya adalah apa? Madhi, tapi lafaznya mubarak. Yang berapa ini? Empat. Ya, fil syaratnya madhi, jawab syaratnya mubarak. Boleh juga. Contoh, man kana yuridu harfal akhirah nazidlahu fi harfih. Man kana yuridu harfal akhirah nazidlahu fi harfi. Siapa saja yang menghendaki harf al-akhirah keuntungan akhirat nazid lahu fi harfi. Kami akan tambahkan untuknya. Atau mudhari'an famadiyan. Fil syaratnya mudhari', jawab syaratnya madhi. Yang ini sedikit <clears throat> seperti dalam hadis man yakum man yakum lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira sebutkan dalam hadis man yakum lailatan qadr imanan wahtisaban ghufirullah sini fil syaratnya mudhari yakum jawab syaratnya madhi ghufirullah Ya, Eropnya kalau terkait dengan Eropnya kalau fiilnya sama-sama mudhari maka jazmnya jelas ya pada lafadznya. Pada lafadznya seperti in ta'udu na'ud ta'udu majzum bi in ya fil syarat majzum bi in wa alamatu jazmihi hadzun nun na'ud jawab syarat majzum bi in juga tanda jazmnya sukun ataupun kalau fil syaratnya dan apa jawab syaratnya keduanya adalah fil madhi maka jazmnya pada mahalnya seperti udtum fil wa fa'il ada fil madhi mabni ala sukun fi mahali apa nas apa jazmin fil syarat udna juga fil wa fa'il ada filun uh, ada filun maudin, mabni ala sukun litisolih bi dhamira fi mutaharrik fi mahali apa? Jazmin jawab syarat. Iya. Atau berbeda seperti kalau fiil syaratnya mudore, kemudian jawab syarat maudin ataupun sebaliknya dari syaratnya maudin jawab syaratnya mudore. Ya. Kalau mudore, ya ramnya pada lafadznya gitu aja. Kalau madhi pada mahalnya. Nah itu. Jadi kita kembali lagi kematan Macam yang kedua dari penjazm adalah apa yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus dan itu ada sebelas. Yang pertama in. Contoh iyasha yudhibikum. Kemudian ma. Contoh wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Dan man. Contoh man ya'mal su'an yujizabih. Disebutkan di sini yang pertama in. Kenapa in didahulukan dalam penyebutan? Karena in adalah umul bab. Induknya bab penjazem yang menjazemkan dua fi'il sekaligus. Ya. Dan in itu disepakati sebagai huruf. Dan in itu diletakkan semata-mata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Tidak ada makna tambahan selain itu. Min ya di sini diletakkan untuk menunjukkan ataupun semata untuk menunjukkan mengaitkan ataupun diletakkan semata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Ada juga maknanya mana syarat. Tapi syarat yang diragukan di situ terjadinya in apa seperti dalam contoh Iya yudhibkum. Jika kami hendaki yudhibkum, kami ini saya akan membinasakan kalian. In tini Zaidun ukrimhu misalkan. Kalau Zaid datang, ini saya akan saya muliakan, tapi diragukan di situ kedatangannya. Di sini dicontohkan iyyasha Ya Robnya jelas in harfu syartin jazimin tajimu. فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه يشاء فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يذهب جواب الشرط مجزوم بأداة الشرط atau بإن وعلامة جزمه السكون وفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو والكف من متصل في معنى اسم مفعول به <clears throat> Kemudian mak yang kedua mak. Ya sudah habis waktunya. Ya, kita cukupkan di sini. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Nanti mak ya kita masuk pada masan mak ya. Man lam yajtahin lam yanal al ilm. Apa yang ditanyakan tadi? Jadi secara maknanya mau itu man lam yajtahid lam yanal al ilm. Karena kita tahu fil muborek kalau dimasuki lam maka dia berubah maknanya menjadi madhi ya kan. Tapi lafaznya muborek. Nah, kalau seperti ini Arabnya ya bagaimana? Ya, secara lafaz dia majub oleh lam. Tapi mahalnya dijazmkan oleh man gitu. Ya cukup dulu ya. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik.